Pertama-tama tentunya marilah kita saling mengingatkan untuk kita senantiasa berusaha memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Kita yakin kebaikan apa saja, apakah terkait dengan permasalahan dunia. Lebih-lebih berkaitan dengan permasalahan agama, Apakah yang berkaitan dengan nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin? Maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di siang hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayatut taufik untuk kita duduk di majelis yang mulia dalam rangka mempelajari syariatnya Allah tabaraka wa taala yang mulia dan sempurna. Tentunya kita tidak memiliki tujuan kecuali untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullahu taala. Pokok pembahasan kita terkait dengan permasalahan kitabul ilm. Kita masih berada pada penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala atas beberapa ayat yang dinukil oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Karena panjangnya penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullahu taala dan sebagian permasalahan terulang-ulang dan khawatir karena keterbatasan daripada waktu perkaranya akan menjemuhkan, membosankan sehingga kita ambil kesimpulan dari penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ayat yang pertama ikhwana fillah hafizakumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala meminta memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta untuk berdoa kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada dirinya ilmu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wala syai'a asyrafu minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di dunia ini daripada ilmu, ilmu syariat. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم dan yang menunjukkan atas bahwasanya perkara yang paling mulia adalah ilmu, ilmu syariah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebelumnya, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuk wahyu." Dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tergesa-gesa dengan Al-Qur'an sebelum ikhwana fillah hafizakumullahu taala wahyu tersebut sampai kepadamu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah panjatkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Rabbuna azza wa jalla yaqulu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam muhtajun ila ziyadatil ilmi. Fadalla dzalika ala fadilatil ilmi. Maka Rabbuna Azza wa Jalla menyatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tadi, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan tambahan ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan tambahan ilmu. Lebih-lebih kita gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapatkan jamin, jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan, jaminan jannah, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang yang akan datang, itu saja membutuhkan tambahan ilmu, ilmu syariah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih-lebih kita Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyimpulkan fadalla dzalika ala fadilatil ilm. Ini menunjukkan atas keutamaan ilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Kunci keselamatan yaitu ilmu, ilmu syariah. Li'annahu lam yakun lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa wasallam perintah yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya wa qur rabbi zidni malan. Wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku harta. Karena banyak orang dengan sebab harta Tatkala miskin, rajin sholatnya. Rajin ibadahnya. Tatkala miskin, rajin taklimnya. Peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap saudara-saudaranya. Perhatian terhadap istrinya dan keluarganya. Tapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kelimpahan harta. Dia lupa terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia. Kelimpahan harta menjadi angko sombong. ta'ala. Harta itu bukan merupakan jaminan kebahagiaan dan keselamatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan wa rabbi zidni malan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan eh, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni zaujatin wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku istri enggak berapa banyak yang tatkala istri yang satu insyaallah pengennya istri yang kedua tapi subhanallah bukan semakin taat kepada Allah Semakin kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan dengan sopir neng ngendi-ngendi mampir. Jadi pelayar di sana, di sini berlabuh, bukan kapalnya berlabuh, cintanya pun juga berlabuh di sana. Dengan kasarnya, di mana-mana bertelur, Nah, memiliki rasa tanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal lahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wala tamutanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa terkait dengan permasalahan harta, terkait dengan masalah wanita, terkait dengan permasalahan dunia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, La wala tamudanna ainaika. Jangan engkau pelototkan, jangan engkau belalakkan kedua matamu kepada perhiasan dunia yang aku karuniakan terkait dengan permasalahan istri-istri di antara mereka dan itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka untuk menguji mereka. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala wa rizqu rabbika khairu wa atqa. Sedangkan rezeki dari Rabbmu terkait dengan permasalahan ilmu, amalan yang saleh, maka yang demikian ini lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah ayat yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena ilmu itu adalah kunci kebaikan. Kunci keselamatan yang dimaksudkan adalah ilmu syariah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang kaya butuh ilmu. Jadi orang miskin butuh ilmu. Jadi rakyat butuh ilmu. Jadi aparat atau pejabat butuh ilmu. Sehingga dengan ilmu, seorang hamba akan terbit terbimbing, akan tertuntun, akan terarah ke jalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kedua yang dinukil oleh imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu Apakah sama ucapannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama perbuatannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama sikapnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang-orang yang miskin yang berilmu dengan orang-orang miskin yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang-orang yang kaya yang berilmu dengan orang-orang kaya yang tidak berilmu? Umum. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullahu taala, "Wa mimma yadullu ala fadlil ilmi qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa qul" Aqul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun baina kullin Dan di antara dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan atas keutamaan ilmu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu secara keseluruhan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ucapan yang umum, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Umum. Jamaah pengajian rahimakumullahu taala umum tentunya kata Syekh Muhammad bin Shalal rahimahullah al jawabu mafhum. Jawabannya jelas. Tidak sama. Tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam seluruh sisi, dalam seluruh segi, tidak sama. Orang yang berilmu apa yang dia akan ucapkan, apa yang dia akan lakukan, apa yang dia akan yakni sikapkan itu semuanya dibangun di atas ilmu sedangkan orang-orang yang tidak berilmu tentunya apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia akan lakukan bahkan apa yang muncul dari pikiran dasarnya itu adalah perasaan. Dasarnya adalah kebiasaan. Dasarnya adalah akal. Dasarnya itu adalah logika dan yang lain sebagainya. Annau la yastawil alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. amrun muntafin منتف بمقتضى insani wa وفطرته أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم bahwasanya tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin tabiatnya manusia, fitrahnya manusia akan mensejajarkan, akan menyamakan, akan mensetarakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin. Mungkin akan timbul pertanyaan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mempertanyakan sesuatu yang jawabannya jelas? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Lakinna Allah subhanahu wa ta'ala zakarahu ala sighatil istifham liyakuna mutadamminan litahaddi liyakuna hadan nafya hadan nafyu mutadamminan litahaddi akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini konteksnya dalam bentuk pertanyaan Qul hal yastawil ladina ya-, eh, la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu uh, eh, yakni kata Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan ini maknanya, tujuannya, kandungannya adalah tahaddi, tantangan. Apa maknanya? Yani ma fi ahadin yaqulu innahu yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. La ahadun yaqulu dzalik. Tidak ada seorang pun Orang yang baru, yakni anak yang baru, yakni usia mumayyiz. Derajatnya itu uh, mumayyiz. Apalagi yakni akil berakal, yakni akalnya sehat, lebih-lebih sudah belajar Tentunya tidak ada seorang pun yang akan menyamakan, yang akan mensetarakan, yang akan mensejajarkan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin selama-lamanya bisa disamakan dan disejajarkan. Baik, ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا selama-lamanya nggak mungkin disamakan hatta ti umuri dunia sampai dalam perkara-perkara dunia misalnya orang seorang petani baik petani yang berilmu dia pelajari belajar bagaimana berkaitan dengan permasalahan pertanian yang satunya taninya itu hanya sekedar apa? Ikut-ikutan. Tentunya beda. Dalam permasalahan tukang, satunya tukang ngawur, yang satunya itu adalah yakni tukang dan dasarnya itu adalah ilmu. Beda. Dalam berbagai macam perkara. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullahu taala. Sehingga tak kalah kita itu ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita itu orang-orang yang berilmu. Ucapan kita kita tidak mengucapkan kecuali apa yang kita ucapkan dasarnya adalah ilmu. Tidaklah kita itu melakukan satu perbuatan kecuali apa yang akan kita lakukan dasarnya adalah ilmu. Tidaklah kita itu akan mengeluarkan satu ide dari pikiran kita kecuali ide yang keluar dari pikiran kita, hati kita itu adalah dasarnya ilmu. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan Ayat yang ketiga yang dinukil oleh beliau di dalam bab ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniakan kepada mereka itu ilmu beberapa derajat ditinggikan, dimuliakan. Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Hadza aidan yadullu ala fadilatil ilm." Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini pun menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Walam yu'ayyin azza wa jalla daraja. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci, secara jelas derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan Angkat mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Tidak disebutkan derajatnya berapa. Kedudukannya apa? Tidak disebutkan. Kata Syekh Muhammad bin Salih al rahimahullahu ta'ala. Lianna hadhihi darajati bihasabi ma ma ma'al insani minal imani wal ilm. Karena derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan mereka itu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ilmunya mereka. Berarti kalau begitu semakin sempurna imannya, semakin tinggi derajat. Semakin sempurna ilmunya, maka semakin tinggi derajatnya. Kullama qawiyal imanu wa kullama kathural ilmu wa antafal insanu bihi wa nafa ghairahu kana aktsara darajatin maka tatkala keimanannya itu semakin kuat dengan sebab apa dengan sebab ilmu dan amal. Seorang akan semakin kuat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Sebagaimana para siddiqin, para suhada dan orang-orang yang saleh semakin tinggi, semakin kuat, semakin sempurna keimanannya mereka, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lainnya yakni dalam perkara ilmu Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kullama kathural ilm, semakin banyak ilmunya, ilmu syariah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin banyak ilmunya. Dan seseorang dengan ilmu itu bisa mengambil manfaat. Ditambah lagi dia bisa memberikan manfaat orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan. Nanti kalau orang itu semakin banyak ilmunya, Fulan ditunjukkan ini adalah perkara yang baik, ini adalah perkara yang mulia, ini adalah perkara yang utama. Diselamatkan maka semakin tinggi. Semakin banyak pahalanya. Kalau begitu siapa yang paling banyak pahalanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan min ujurihim syai'a." Barang siapa yang ngasih contoh yang baik, suri toladan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang beramal sebagaimana apa yang dia bimbingkan, yang dia tuntunkan tanpa mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Sehingga tak tatkala seseorang itu diberikan nikmat ilmu yang dengan ilmu itu membimbing, menuntun, mengajar, Semakin banyak orang yang beramal dengan apa yang dia tuntunkan, yang dia ajarkan, yang dia bimbingkan, semakin besar pahalanya. Sampai-sampai tatkala dia itu sudah meninggal pun pahalanya dia akan mendapatkannya sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin faminha au ilmin yung bih Apabila seseorang itu telah meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya. Gak bisa nambah pahala. Gak bisa mengurangi dosa dari dirinya sendiri. Tapi, Namun kebaikan yang terus dia itu akan mendapatkannya adalah tiga hal. Salah satunya adalah apa? Ilmu yang diambil manfaat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, ilmu syariah wa 'allamahu dan mengajarkannya. Dia jadi orang yang berilmu dan sekaligus mengajarkan ilmu. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Kullama kathura al-ilmu wa intafa al-insanu bih wa nafa'a ghairahu kana aktsara darajatin." Maka tatkala ilmunya itu semakin banyak, Seseorang itu mengambil manfaat dengan ilmu tersebut dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain maka derajatnya itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertingkat-tingkat dalam perkara ini. Tingkatan imannya seorang itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya beda. Berarti keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dan keilmuan seseorang dengan orang lain berbeda, maka semakin sempurna keilmuan dia, maka akan semakin sempurna kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat asy Muhammad bin Shalih al taala, aktir min talabil ilm. Perbanyak upaya untuk mendapatkan ilmu. Belajar Untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan keutamaan. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir min batil ilmi mastata. Perbanyaklah setelah kamu itu memiliki ilmu, perbanyaklah upaya untuk menyebarkan ilmu. Ilmu syariah. Ilmu akidah yang sahihah ibadah yang dibangun di atas sunnah, akhlak yang jamilah maupun perkara-perkara agama yang lain. Semangat. masyarakat muslimin rahimakumullahu taala. Sehingga tatkala kita itu memang betul-betul peduli terhadap kebaikan kita. Orang bilang katanya apa? Kita itu memikirkan masa depan. Justru masa depan yang hakiki dan abadi adalah tatkala kita itu memperhatikan keilmuan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang keempat. Ya. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi kita simpulkan supaya tidak terjadi yakni kejenuhan dan kita bisa mengambil manfaat. Ayat yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innama yahsallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ulama itu jamak dari alim, yakni orang-orang yang berilmu ilmu syariah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Ammal ayatul rabi'atu fihi. Faya qawlullahi tabaraka wa ta'ala innama yahshallaha min ibadil ulama. Adapun ayat yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala innama yahshallaha min ibadil ulama hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahsya, Khosya yahsya, masdarnya adalah khosya. Kalau di dalam bahasa Arab, khosyah dengan khauf berbeda. Kalau di dalam bahasa kita sama, takut. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengistimewakan sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka para ulama dengan khosyahnya mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal khosyatu hiyal khaufu al makrunu bi ta'zim. Khasyah itu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Jadi tatkala seorang itu memiliki rasa khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, namun dalam bentuk pengagungan, pemuliaan, ketaatan, ketundukan. Faya akhassu minal khawfi. Maka khosyah itu lebih khusus. Pengertiannya dibandingkan dengan khauf. Fakullu khasyatin khaufun Walaisa kullu khaufin khasyatan. Maka setiap khasyah itu mesti khauf dan tidak mesti khauf itu adalah khasyah. Kenapa? Karena kalau khasyah itu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Sedangkan kalau khauf saja, rasa takut semata, takut namun tidak ada padanya pengagungan. Pembedanya sebagai contoh adalah walihada yakhaful insanu minal asad walakinnahu la yahsyahu. Sebagai contoh orang tentunya akan takut terhadap singa akan takut terhadap harimau ataupun binatang-binatang buas yang lainnya. Takut. Apakah takut diiringi dengan pengagungan? Tidak. yakni rasa takut terhadap binatang-binatang buas tersebut khususnya yakni tadi singa tidak diiringi dengan pengagungan, tidak diiringi dengan ketaatan wa Jalla fa innal insana yakhafu minhu wa ويخشاه Adapun terhadap Allah Azza wa Jalla, seorang hamba yang muslim mukmin maka dia itu akan takut kepada Allah yang rasa takutnya itu diiringi dengan apa? pengakuan. Buktinya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa bukti rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah. Apa bukti rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, syirik, kufur, beda, maksiat, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Fala tahshawun nasi." Afala fala tahsawun nasa wahsawni. Dan janganlah kalian itu takut kepada manusia. Akan tetapi takutlah kalian kepadaku. Yakni takut dalam hal ini adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau takut terhadap polisi, boleh. Rasa takut terhadap penjahat, boleh. Rasa takut terhadap orang yang zalim, boleh. Rasa takut terhadap penjahat, eh, penjahat ataupun perampok boleh, akan tetapi rasa takut yang tidak diiringi dengan apa? pengagungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin manhum ahlul khasyati haqqan akan tetapi, siapa golongan umat manusia yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yani rasa takut yang diiringi dengan ilmu, rasa takut yang diiringi dengan pengagungan dan pemuliaan. Kata Syekh Ahlul Khasyati Haqqan humul ulama. Golongan umat manusia yang betul-betul takut kepada Allah adalah mereka para ulama, orang-orang yang berilmu ilmu syariah. Al ulama billah yakni para ulama yang mengilmu yang mengenali siapa Allah Subhanahu Nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya. Kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, Kok bisa seorang hamba kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana dan apa jalan untuk kenal dengannya? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yang mengilmui mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali mengilmui memahami nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan, hukum-hukumnya. Nah, dan hukum-hukumnya alladzina ya'rifuna ma lillahi minal hikami wal asrari fi maqduratihi wa masyru'atihi jalla wa ala yaitu golongan orang-orang yang betul-betul mengilmui segala sesuatu yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala miliknya Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang terdapat di dalam takdir-takdirnya Allah, perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Masyarul muslimin rahimahullahu ta'ala. Wa annahu subhanahu kamilun min kulli Wujud. Laisa fi af'alihi naqsun wala fi ahkamihi naqsun. Di mana Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha sempurna dari sisi manapun. Zatnya sempurna, nama-namanya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, perbuatan-perbuatan sempurna, hukum-hukumnya sempurna, dari sisi manapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Sehingga tidak ada di dalam perbuatan-perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan. Tidak ada di dalam hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang. Tidak ada. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yahshawna Allah azza wa jalla. Oleh karena inilah karena faktor inilah mereka para ulama itu adalah jenis atau golongan umat manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas ilmunya. Berbicara dengan dasar ilmunya. Berbuat dengan dasar ilmunya. Bersikap dengan dasar ilmunya. Berkeyakinan dengan dasar ilmunya. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang kokoh. Orang-orang yang teguh dan tegar di atas pendirian mereka. Dengan dasar syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantaslah kalau mereka itu adalah menjadi rujukan umat. Sehingga pantaslah mereka itu menjadi panutan umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri inkungtum la Bertanyalah kepada ahlu zikir yakni para ulama apabila mereka itu apabila kalian itu tidak mengetahui tanya kepada mereka berarti ini menunjukkan mereka itu adalah rujukan umat dan mereka itu adalah kunci keselamatan umat ba'da Allah Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu yastambitunahu minhum apabila datang kepada mereka itu yakni satu berita apakah yakni berita itu adalah berita yang mengkhawatirkan menakutkan ataupun menyenangkan mayoritas daripada umat manusia itu langsung menyebarkan tanpa diteliti benar atau salah. Tanpa dipertimbangkan apakah maslahatnya atau mafsadahnya. Dan dipikirkan. Dapat sebar. Dapat sebar. Apalagi sekarang SMS murah, WA murah, kemudian Facebook murah, dan berbagai macam sarana untuk menyebarkan berita pun murah. Sehingga umat sekarang itu mudah untuk terprovokasi ini. Kalau saja mereka itu menyerahkan berita-berita yang sampai kepada mereka, perkara yang mengkhawatirkan ataupun yang mengembirakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau itu masih hidup atau kepada ulil amri yakni kepada para ulama yang meneruskan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membimbing, menuntun umat, maka tentunya orang-orang yang melakukan memiliki kemampuan untuk istimbat mengeluarkan hukum, mengeluarkan pelajaran akan mendapatkan pelajaran dari mereka. Ini menunjukkan kepada kita mereka para ulama itu adalah pembimbing penuntun dan yang akan menjadi golongan yang memberikan bimbingan untuk menyelamatkan umat. Masyarakat muslimin rahimakumullahu taala. Wa bi hadza dalilun ala fadilatil ilmi wa annahu min asbabil khasyah oleh karena firman Allah Subhanahu wa taala ini atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu bahwasanya ilmu itu adalah merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab seseorang itu akan mendapatkan derajat khasyatullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Wal insanu idza wuffiqa lil khasyati usima minad Dan seseorang apabila mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk khasyah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga dari melakukan berbagai macam dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Robnya, rasa takutnya itu membuahkan buah yang paling mulia, yakni apa? Menahan hawa nafsu. mengekang hawa nafsunya dari melakukan berbagai macam perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu adalah khauf, yakni rasa takut kepada Allah, khasyatullah yang dengannya nanti di akhirat jannahlah sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyempurnakan Wa in adnaba istaghfara wa taba ila Allah azza wa jalla Apabila dia itu sampai melakukan satu perbuatan dosa dengan sebab Hidayah itu taufik dari Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan segera mohon ampun kepada Allah, maka dia akan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yahsha karena dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga dari sinilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala wa inna Bil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb ketahuilah pada setiap jasad itu ada sekubal daging kalau si segumpal daging itu baik dengan sebab mem, uh, dipenuhi dengan iman, takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan seluruh anggota tubuhnya itu baik. Ucapan lisannya tidak akan digunakan kecuali untuk mengucapkan ucapan yang baik. Anggota tubuhnya tidak akan digunakan kecuali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dasarnya apa? Khosyah. Hati yang baik. Namun sebaliknya tatkala hati itu tidak ada di dalamnya itu khasyatullah. Maka akhirnya apa? Mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkar. Makanya diistilahnya diistilahkan kunci pengaman itu semakin canggih, pencuri pun semakin apa? Semakin apa? Canggih. Ini, alat pengaman itu semakin canggih, pencuri semakin canggih. Kenapa? Karena hatinya itu rusak. Sehingga ada riset. Ada kunci ini, bagaimana kelemahannya. Ada laboratoriumnya pencuri. Masyarakat muslimin rahimakumullah ta'ala. Kenapa ada ada misalnya kalau kita berbicara cakupan yang lebih luas, ada KPK, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada tentara, kok banyak kejahatan, banyak penyimpangan? Karena nggak ada di takwa. Ini. Jika kalau menjadi ingin jadi orang yang baik, belajar agama. Gak rakyatnya maupun pejabatnya, yang kayanya maupun yang miskinnya, ingin jadi orang yang baik, belajar agama. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Inilah yakni perkara yang dapat yang kita pelajari terkait dengan empat ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini bab yakni fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah keutamaan yang ilmu baik mempelajarinya maupun mengajarkannya karena Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayah taufik untuk kita semakin semangat di dalam belajar demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kepahaman yakni kepada kita di dalam memahami satu permasalahan demi permasalahan di dalam agama sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki baik, yang dikehendaki selamat sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah tabaraka wa taala nanti.